Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa la yajbu ijtinabu najisi fi ghairi salatin fi ghairi salah wa mahalluhu fi ghairi tadammukhi bihi fi awqubin fa huwa haramun bila hajatin wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhata shalah haitsu la murakhisa fa huwa karawthin wa baulin walau kan ta'ir wa samakin wa jaradin wa ma da nafasa lahu sa'ilah aw min ma'kuli lahmihi alal asah qala astakhri qala astakhri wa ruyani min a'immatina kamalik wa ahmad annahuma tahirani minal ma'kul walau rasat aw qa'at bahimatun habban fa in kana salban bihaitsu law zuri anabata fa mutarajjisun yuhsalu wa yukal wa illa fa najisun wa lam yubayyinu hukma ghairil habbi Qala syekhuna walladhi yadharu annahu in taghayyara an halihi qabla al-bal'i walau yasiran fanajisun wa illa famutanajjisun wa fil majmu' an syekh nasr al-afwu an bauli gab an bauli baqari diyasa alal habi wa anil juwaini tasydidun nakir alal bahth anhu wa tathhirihi wa bahasa al-fazari al-afwa an ba'ril fa'ra idza waqa'a fi ma'i'in amadil balwa bihi ma yujadu karawati fanajisun li'annahu yakhruju min batini ba'di daidan kama syuhida dalika wa laysa an baru rausan khilafan liman za'amahu bal huwa nabatun fil bahri wa madin bimu'jamadin lil amri bihusli dhakar minhu bihusli dhakari minhu wa huwa ma'un Abiyat, Au asfar rogik yakhruju ghaliban inda Sawroni syahwa bighairi syahwatin qawiyah Bismillahirrahmanirrahim. Nama ta'lim ta'lim wal ifadah wal istifadah wa nafa'an fa bi sayyidina Muhammad sallam. Wa la yajibu ijtinabun najis. Ini pembahasan kemarin termasuk syurutus shalah yaitu sucinya badan dan pakaian dan tempat dari badan najis. Sucinya daripada badan, pakaian, dan tempat daripada najis yang tidak dimaafkan. Ketika menyinggung najis langsung dibahas najis di sini. Wala yajibu ijtinabun najis atau najas juga boleh. Dan tidak boleh eh, dan tidak wajib ijtinabun najis menghindari najis fi ghairi salati di selain salat. Di selain sholat kita tidak wajib menghindari najis. Ini kalau lihajah nantinya. Ini kalau lihajah, kalau ada keperluan. Kalau ada kebutuhan. Kalau tidak ada keperluan dan kebutuhan, tidak boleh. Karena itu dianggap talum min najasah. Walayajibu istinabun najis dan tidak wajib menghindari najis bi ghairi sholati di selain sholat. Seperti ketika menyembelih hewan, kan itu berdarah-darah. Ya apa itu? Apa kita harus menghindar ketika kita menyembelih? Sulit. Karena butuh menyembelih kurban, menyembelih hewan. Karena itu jika kena darahnya, tidak wajib kita menghindarinya. Atau yang lainnya seandainya kita setelah buang air kecil, nggak ada air, Enggak ada apapun, apa boleh kita mengusap dengan tangan kita? Bekasnya kencing, boleh, enggak ada yang bisa membersihkan. Enggak ada, enggak ada yang bisa mensucikan, ya boleh. Enggak wajib menghindari najis di selain sholat. Kalau sholat wajib. Kalau sholat wajib menghindari najis, malah enggak sah, batal sholatnya nantinya. Wa mahalluhu dan ini Dikatakan tidak wajib menghindari najis fi ghairi talammuh bihi fi badanin aw saubin. Dikatakan tidak wajib menghindari najis di selain salat itu di dalam selain atadhammuh mengotori bihi dengan najis fi badanin di badan aw saubin atau baju. Kalau sampai ada tadhammuh, mengotori dirinya dengan najis, maksudnya mengotori sini tidak ada keperluan, tidak ada haja apapun dia memegang najis mem atau masalah bajunya dikenakan najis padahal tidak ada keperluan, tidak ada kesulitan untuk menghindari. Di situ dia tadhammuh namanya, melu, apa mengotori dirinya dengan najis di bajunya atau di badannya. Fahuwa haramun, dan ini hukumnya tadhammukh bin najasa, mengotori dirinya dengan najis, hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram bila hajatin dengan tanpa haja, dengan tanpa keperluan. Kalau dengan haja, maka hukumnya tidak haram. Contohnya apa yang tadi itu? Menyembelih kurban, menyembelih hewan. Perlu menyembelih hewan, kena darahnya, tidak apa-apa. Bukan itu dikatakan tadhammukh. Kalau mengambil kotoran ya ngambil najis dikasihkan di badannya atau dia memegang najis tanpa ada keperluan apapun. Nah ini dikatakan tadammukh bin najasa. Hukumnya apa? Haram. Kemudian najis itu artinya di sini wahwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Untuk mengartikan najis itu dibagi dua ulama fukaha itu biasanya untuk mengartikan najis itu dibagi dua. Ada yang mengartikan bilhat dengan artian, dengan pengertian. Ada yang bilat, ada yang mengartikan dengan langsung. Apa itu najis? Najis itu kencing, kotoran, darah, nanah. Itu cocok untuk orang awam. Untuk orang awam, seandainya ditanya, seandainya ditanya ada seorang ditanya sama orang awam, apa itu najis? Oh najis itu kencing, oh najis itu kotoran, oh najis ini cocok. Ada yang mengartikan dengan pengertian. Di sini Fatul Mu'in digabung dua-duanya. Bilhat dan bilat. Wahuwa syar'an itu najis dalam segi syariat mustagdarun yaitu sesuatu yang menjijikkan yamna'u sihhatas shalah yang mencegah kesahan salat haitsula murakhis sekiranya tidak ada rukhsah daripada syariat, tidak ada kelonggaran daripada syariat. Kalau dalam segi bahasanya kullu mustakbarin, segala yang menjijikkan. Najis itu segala yang menjijikkan walaupun maknawi. Walaupun maknawi seperti apa kalkibri wal ujub sombong atau bangga diri itu dianggap najis, namanya najis maknawi. Dalam segi bahasa dikatakan najis. Au au tahiran walaupun suci. Segala yang menjijikkan walaupun suci seperti air ludah atau mani suci. Cuman dalam bahasa dikatakan najis. Dalam segi syariat tadi apa? Mustagdar sesuatu yang menjijikkan, cuman apa? Yamna'u sihhatas shalah, yang mencegah kesahan salat. Haitsula murakhis, sekiranya tidak ada rukhsah daripada syariat, tidak ada kelonggaran daripada syariat. Jadi sesuatu yang menjijikkan mencegah kesahan salat seperti adanya darah atau kotoran itu mencegah kesalahan sholat. Hai sulam murakhis sekiranya tidak ada kelonggaran dari batas syariat. Seperti apa? Seperti orang istinja bil hajar. Orang yang istinja bil hajar itu menghilangkan cuman apa? Menghilangkan n, tidak menghilangkan asar. Jadi ketika ada orang istinja bil hajar, itu yang hilang itu cuman n-nya saja, benda apa? najisnya saja. Asarnya, bekasnya masih ada. Karena itu ketika dia sholat membawa najis sebetulnya. Dihukumi najis itu. Makanya kalau seandainya eh, ada orang kemarin sudah dibahas kan, seandainya ada orang yang istinja bil hajar kemudian dia gelandotan atau dipegang, tidak sah kan sholatnya orang yang digelandoti. Dan sholatnya dia juga tidak sah nantinya. Ya apa ini hukumnya? Nah, karena itu ya, karena dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena bawa najis. Tetap dihukumi najis, cuman dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena syariat memberikan rukhsah, kelonggaran. Fahuwa, ah, sekarang arti bil'at. Apa itu najis? Seakan-akan ada orang tanya, apa itu najis? Oh najis itu karausin seperti kotoran, wabaulin dan kencing. Walau kana minta irin. walaupun adanya itu kotoran dan kencing minta irin daripada burung, wasamakin dan ikan, wajaradin dan belalang. Pokok yang namanya kotoran dan kencing itu hukumnya najis walaupun daripada burung, dari ikan, walaupun dari jawab belalang. Nah, untuk nanti masalah ikan ini nanti akan dibahas lagi lebih jelas. Ada bahasanya fi salah yang lainnya. Itu di situ dibahas kalau ikan ya ketika ada ikan kecil, ikan teri, ya apa itu kalau dimakan? Kan ada najisnya, ada kotorannya, ada darahnya boleh gak dimakan langsung? Kalau kotoran yang besar gimana? Nanti ada khilaf. Kalau kotoran kecil gak apa-apa. Kalau apa eh, ikan kecil gak apa-apa. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ada pembahasannya. Walhasil di sini mengatakan apa? Kotoran dan kencing walaupun itu dari burung, walaupun dari ikan, walaupun dari belalang hukumnya tetap najis. Wa ma la nafsalahu sailah walaupun dari hewan yang tidak ada darah bagi itu hewan sailah yang mengalir. Kotoran daripada semut seandainya, kotoran daripada belalang, kotoran daripada lalat, kotoran daripada laron seandainya seandainya ada, tetap dihukumi najis. Tetap dihukumi najis. Au makulin walaupun dari makul. Ataupun dari makul. Ini setelah menyebutkan uh, apa ini khusus menyebutkan yang am. Ini makul itu termasuk kan samak tadi toir kan itu makul semuanya, jarot itu makul kan disebutkan apa khos dulu baru am. Au min makulin atau dari hewan yang bul, eh, au makulin lahmuhu atau yang bisa dimakan dagingnya al asah walaupun kotoran atau kencing dari hewan yang boleh dimakan dagingnya tetap dihukumi najis. Jadi mutlak dah. Cuman untuk masalah makul nanti sini jelaskan ada khilaf. Ada yang mengatakan kotoran daripada hewan yang bisa dimakan dagingnya dikatakan apa? E, suci. Dikatakan suci. Bahkan ada yang mengatakan walaupun kotoran dari hewan yang tidak dimakan. Cuman untuk kotoran manusia tidak ada khilaf. Kotoran manusia nggak ada khilaf. Tohir, hayawan tohir. Ya. Kotoran daripada hayawan tohir. Kalau hayawan najis, tetap najis. Tetap najis. Khinzir, tetap najis. Kemudian apa? Anjing, tetap najis. Kalau misalnya kucing, nah ini tohir sebagian ulama itu. Ros hayawan tahir. Manusia yang ada. Hmm? Yang makul wa hayawan tahir kadzalik. Lakin eh, yang yang ag agak kuat pendapatnya Rasul makul nanti Rasul makul. Cuman di sini maksudnya uh, apa untuk kotoran manusia tidak ada yang mengatakan suci, tidak ada. Tidak <laughs> ada. <laughs> Galal istakhri warrawyani min aimatina. Ini sebutkan akwalnya. Berkata istakhri warrawyani dan rawyani min aimatina daripada imam-imam kita Syafi'iyah. Kamalikin sebagaimana pendapat Imam Malik wa Ahmad dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Innahuma sungguhnya ros dan bol tahirani dua-duanya adalah hukumnya suci minal makul daripada hewan yang bisa dimakan. Malah di situ ada abiat tiga bed, eh, empat bed atau lima bed yang me, eh, apa yang menunjukkan di situ pendapat-pendapat ulama yang mengatakan Rasul Makul Tohir. Ada empat bed. Di Bukhiyatul Mustarshidin ada, di kitab yang lain juga ada. Jadi berkata Istakhri dan Royani daripada imam daripada benda, eh, ulama Syafi'iyah dan Imam Malik juga, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Rasul makul dan baulul makul adalah tahir, suci. Jadi situ kotoran dan kencing hukumnya suci diambil dari hadis banyak sekali dalilnya di antaranya pernah Nabi ji'alahu bihajarain warausah pernah didatangkan kepada Nabi ketika mau istinja dengan dua batu dan satu kotoran rausah liastanjia biha untuk istinja dengan itu batu dan kotoran. Nabi apa? Akhadal hajarain waraddal rausah. Nabi mengambil dua batu dan menolak itu kotoran. Dan Nabi mengatakan apa? Wahada hada roksun. Ini adalah roksun. Roksun itu najis. Riksun. Hada riksun ini adalah najis. Nabi menolaknya. Dan juga dalilnya daripada Nabi ketika memerintahkan untuk menuangkan air daripada bekas kencingnya Arabi. Arabi yang eh, yang datang dari pedalaman masuk ke masjid kemudian mojok langsung kencing. Eh, ceritanya pernah diceritakan di sini juga di Madras. Eh, itu Nabi merintahkan setelah kencing untuk menyiramnya. Berarti itu adalah najis. Dan juga dari cerita yang banyak diadab kubur itu adalah karena dia tidak perhatian dengan kencing. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa itu adalah najis. Dan banyak sekali dalil yang lain. Kecuali katanya di istisna min fadalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya kotoran Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiratun, suci. Kotorannya suci. Sebagaimana uh, telah memastikannya pendapat ini Imam Baghawi dan juga Al-Ghadhi, Goldi Husin, wa ghairu dan selainnya. Dan berkata Ibnu Rif'a innahul haq, ini adalah benar, allazi a'taqiduhu yang mana aku meyakininya wa algallahu bihi. Kemudian ah wa Wa bihi. Di situ uh, pernah kejadian beberapa kejadian seperti Barakatil Habasyiah seorang perempuan meminum bekas kencingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tahu. Nabi mengatakan apa? Lantali lantali jannar batak. Tidak akan masuk neraka perut kamu. batnak. Iya. Tidak akan masuk neraka perut kamu. Kenapa? Tidak, Karena tidak akan api masuk, tidak akan api memakan perut kamu. Lah, iya. tidak akan memakan ya api neraka perut kamu. Maksudnya tidak akan masuk api tidak akan masuk neraka dia. Karena apa? Karena dia meminum kencingnya Nabi. Sahahul Darqutni. Juga ada Tayyah pernah meminum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Dan juga Ibnu Zubair. Ibnu Zubair sedang, dia masih kecil. Ketika Nabi memberikan uh, darahnya setelah hijamah, setelah canduk Nabi setelah bekam diberikan darahnya kepada Ibnu Zubair untuk dibuang. Sama Ibnu Zubair tidak dibuang, diminum, fasyaribahu meminumnya akhirnya Nabi mengetahuinya dan mengatakan man khalata damahu dami lam tamassahun sahunar. barang siapa yang mencampur darahnya dengan darahku maka dia tidak akan terkena api neraka nah, berarti ini berkecualian bahwa fadhalatun nabi adalah suci dan ada pendapat yang lain mengatakan apa e, juga disamakan juga berarti fadhalatul anbiya gitu Fadolatul ambiya semuanya juga suci, cuman ada yang menolaknya. Kemudian kalau seandainya eh, kadang-kadang eh, ada orang kena kencing batu ya, batunya itu dihukumi suci atau tidak? Hisbah namanya, ya. hisbah kalau bahasa Arabnya itu orang kena kencing batu itu kalau diyakini seandainya dokter mengatakan itu keras kristal-kristal itu dari air kencing, ya berarti najis. Kalau ya kalau dikatakan itu dari kencing. Kalau bukan dari kencing, kadang dari susu karena sering minum air susu dan dia nahan kencing akhirnya madat seandainya ya bukan dari air mutanajis. Wal hasatul lati takhruju akibal bol intayak. Kalau kalau dari susu kalau pada badal ihala ya tetap najis. Artinya ini maksudnya aslinya bu dari aslinya batu Eh. Ya berarti tidak najis, najis. Kalau dari aslinya batu ya berarti itu najis, bukan najis. Alhasil lati tahruju agibal bal intayagana in ego duha minhu. Hmm. Fahiya najisah wa illa najisah. Iya. Jadi kalau memang nah, buka batunya itu batu asli, bukan dari kencing, ya berarti hukumnya mutanajis. Tapi kalau batunya tadi itu asli daripada kencingnya, ya hukumnya najis. Tidak bisa e, susu masuk e, keluar Mereka. susu itu, nggak mungkin itu. Ini hmm. Inagora ini mau min Iya tahu, tapi e, kalau kalau apa namanya eh, Ba'dal Ihara ya kan tidak bisa setelah berubah itu. Setelah berubah kan tidak mungkin itu. Kalau memang tidak berubah ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah setelah berubah tidak bisa. Eh. Tapi kalau memang asli batu misalnya sampai keluar ginjalnya itu batu, pasir misalnya makan pasir, maksudnya kencing pasir, masalah ini eh, itu baru mutanajis. najis. Teruskan. Walau rasat au bahimatun habban fa in kana salban bihaitsu law zuri'a nabata fa mutanajjisun yughsalu wa yu'kalu wa illa fanajisun. Seandainya berak au atau muntah bahimatun hewan habban memuntahkan biji-bijian atau berak biji-bijian Fa'inka solban maka jika ada itu hab solban biji-bijian tadi itu keras. Masih keras keluarnya seperti ketika dimakannya atau masih keras. Ukurannya apa keras itu? Bihaisu sekiranya lauzuria seandainya ditanam nabata akan tumbuh. Seandainya ditanam akan tumbuh tanamannya. Famutanajisun maka itu hukumnya mutanajis mutan najis berarti apa? Yuksal wa yukal. Dibasuh dan boleh dimakan. Wa illa dan jika tidak keras sekiranya ditanam itu tidak bisa tumbuh fanajisun maka hukumnya najis. Jadi seandainya ada hewan makan biji-bijian. Kemudian kopi, kopi luwak. Kopi luwak ya. Eh, ini bisa dibuat untuk dasar kopi luwak. Kopi luwak. Ya. Jadi kalau seandainya ada ya seperti contohnya kopi luwak lah. Luwak makan ya biji-bijian kopi. Kemudian berak kan, beraknya ya juga kopi. Dilihat kopinya itu kalau seandainya masih keras, sekiranya ditanam akan tumbuh, ya berarti hukumnya mutanajis dibasuh, ya boleh dimakan atau diproses jadi kopi itu. Itu intinya solbannya atau intinya biha itu biha itu yang butuh ida zuri'ah. Di situ apa ini? Solban biha itu lau anabata. Kadang-kadang kalau baca ya kalau zuri'ah tidak keluar nabatan. Kalau salvan sini ay jamidun sahih. Hmm. Ya berarti enggak harus biasanya kalau ditanam tumbuh iya, gitu kan. Tapi enggak harus begitu berarti kan. Yang penting solbannya. Lah kalau di di apa, pecah gimana? Hancur ya. Ya kan itu hanya hanya hanya sekedar untuk tagrib aja kalau nggak salah itu bihai itu. itu Apa di situ nggak ada? Terus. Hah? Solban itu apa? Hab sahih. Hah? Jamid sahih. Hmm. Solban ay jamidun sahih wa ibaratun nihaya na'am law raja'a minhu habbun sahih salabatuhu baqiyah bihaitsu law zuri'a nabata kana mutanajjisan la najisan. Berarti ukurannya tidak begitu ya, ukurannya jamit itu ya, jamit sahih ya. Hah? Nah, berubah. Eh, terus? Hah? Lah itu, kalau itu gel kan kalau zuri'ah dan nabata berarti najis itu, walaupun solban. Kan gitu. masuk gua tuh nabat, bukan jamitnya itu, jumudahnya itu. Karena kira jamit sahih itu ya, yang jadi gate-nya itu ya. Biasanya begitu, tidak bisa diukur kan. Kan tidak bisa diukur kalau apa namanya, pasti akan tumbuh. Yang nggak dimakan aja kadang-kadang nggak -kadang tumbuh Perkiraan. Huh? Hmm. Ya. Terus. Famutanajisun yughsal wa yuqal wa illa fanajis. Walam yubayyinu hukma ghairil hab. Lah kalau selain biji-bijian. Kalau selain biji-bijian. Walam yubayyinu dan tidak menerangkan ulama. Hukma ghairil hab hukum selain biji-bijian. Seperti telur atau yang lainnya katanya sini. Ya ini hukumnya gala syekhuna berkata imam kita, berkata guru kita yaitu Ibn Hajar. Walladhi yadharu dan alladhi yadharu yang lebih tampak annahu suhunya intaghayyara an halihi jika berubah an halihi dari keadaannya goblal bal'i sebelum menelan, sebelum ditelan. Walau yasiran walaupun sedikit fanajisun maka hukumnya najis. Ini. Wa illa famutanajisun maka jika tidak berubah, jika berubah. maka jika uh, tidak berubah dari wa illa eh, ay yataghayyar jika tidak berubah dari keadaannya sebelum Loh. jika berubah jika berubah oh. wa illa maka lala jika tidak berubah jika jika tidak berubah sebelum bal'i ya betul maksudnya gini waladhi yadharu dan yang lebih tampak anahu sungguhnya ya ghairul hab in taghayyara jika berubah an halihi qoblal bal'i jika berubah dari keadaannya sebelum menelan maksudnya sudah berubah walau yasiran walaupun berubahnya sedikit fanajisun maka hukumnya najis wa illa maka jika tidak berubah iya. dari keadaannya sebelum menelan berarti tetap asli keluarnya seperti yang ditelan famutanajisun maka hukumnya mutanajis hmm. berarti apa dibasuh dan boleh dimakan قبل البلعية ya. البلعية masuk juga hab Wiji-wijian. ah. ya Enggak, enggak, enggak, enggak. Di sini yang penting goblal balai walaupun itu perubahan ada di mulut. Sekarang pecah ada di mulut. Tapi goblal balai Tidak ada masalah kan berarti? Enggak ada masalah berarti. Yang penting sebelum balai keadaannya dengan yang keluar tadi itu sama begitu loh. Enggak ada takoyur walau yasiran, enggak ada takoyur misalnya berubah warnanya atau berubah baunya atau berubah eh, apa namanya kekuatannya ya sudah walau yasiran berarti eh, hukumnya najis. wafil majmu An Syekh Nasrin Al-afu an bauli bagari al alal hab Wa anil juwaini tasyidun nakir alal bahthi anhu wa tadhhirih Dan di kitab Majmu' An Syekh Nasr dari Syekh Nasr Al-afu dimaafkannya an bauli daripada kencing bagari diasa sabi bajak Alal habi di atas biji-bijian Ketika nanam biji kan dengan sapi bajak gitu Kadang-kadang sapinya itu Masuk dikasih pempes sapinya kan tidak akan kencing kan di situ. Kadang-kadang kencing kan. Ah, ya apa itu? Kencingnya kan najis. Kencingnya hewan kan najis tadi. Kena biji-bijian. Apa menjadi najis itu biji-bijian? Dimaafkan. Dimaafkan daripada kencingnya sapi bajak ketika menanam biji-bijian. Di atas biji-bijian. Katanya Imam Juwaini wa Anil Juwaini. Tasdidun nakir alal bahthi anhu wa Dia sangat mengingkari daripada membahas daripada bol bagori diasa. Tidak usah dibahas dah. Iya daripada suci atau tidaknya sudah dimaafkan karena masyagoh. Watadhiri dan memastikan apakah ini suci atau tidak. Ini tasdidun nakir. Angkara ingkaron syadidan. Dia mengingkari dengan sangat untuk apa? Membahas daripada uh, kencingnya sapi bajak. Hukumnya gimana? Sudah jelas masyagoh Kesulitan di situ dimaafkan, tidak usah dibahas lagi kata Imam ini Wabahas al Fazari al-afwa an ba'dil fa'rati idza waqa'a fi ma'in wa ammatil balwa bihi. Dan membahas juga Al-Fazari Al-afwa dimaafkannya an ba'dil fa'rati dari bara kotoran tikus. Idza waqa'a fi ma'in jika jatuh fi ma'in maksudnya ma'in sini ma' ghairihi jika jatuh di air atau selain air daripada yang cair. Wa ammatil balwa bihi dan merata balwa balak bihi dengan itu apa? kotoran daripada tikus. Banyak khususnya sekarang banyak kotoran tikus sampai masuk ke dalam air. Ya Pak, Al-Fazari mengatakan dimaafkan. Kenapa? Sudah tidak bisa dihindari. Cecek kalau sekarang di sini ya. Kotoran cecek. Ya. Cecek. Sulit. Hmm. Wa amma ma yujadu ala waraqi ba'dhi syajar karraghwati fanajisun. Adapun yang didapatkan daripada daunan sebagian pohon karraghwa seperti untuk untuk gitu putih fanajisun maka itu hukumnya najis. Kenapa? Li'annahu yakhruju min batini ba'did didan. Karena sesungguhnya itu raghwa atau uh, yang didapatkan tadi ma yakhruju keluar min baltini dari bagian dalam sebagian didan ulat-ulat ular uh, ulat ya cacing-cacing sebagian daripada cacing-cacing ulat ya itu biasanya ada di daunan eh, apa ini kelapa daun-daun kelapa energi situ Wa muktala qawli al-ati au baina awraqi syajarin narjil. Apa itu? Putih-putih kadang-kadang ada di atasnya daun-daunan itu. Ada putih-putih seperti kapas gitu ya. Itu dari kotoran ulat. Hukumnya najis. Itu itu sama dengan ini. Sama dengan rumahnya laba-laba. Apa dihukumi gitu? Itu mimbatin itu. Rumah laba-laba nanti ada bahasanya masih uh, apa khilaf itu keluarnya dari mulut atau dari ketiak dari atau dari kotoran? Dari pantat itu biasanya keluarnya. Dibahas ada Ada itu. Pak Din, wujud. Itu karena kira sejenis laba-laba itu yang membuat itu putih itu ya. Seperti busa itu. Di atas daun. Bekasnya mulat makan daun bukan terus. Bukan daun ulat berada di atas daun kemudian nanti ada tersisa putih-putih iya, itu kata kotorannya. Buat anu, buat rumah itu biasanya. Dibuat rumahnya. Eh? Masa itu berubah apa? Biasa. Kalau yang putih-putih biasanya rumahnya itu. Itu. Oh. Itu biasanya juga kelanggrang gitu. Iya. Keranggang itu kan ada biasanya di daun itu ada buti-buti itu apa termasuk itu? Hah? Itu buat dari anunya. Hmm? Yang jelas itu karena dari batin itu ya. Kalau sudah jadi batin jelas najis itu ya. Man ala kulli di sini najis cuma dimaafkan. Eh? Najis cuma ma'fu. Ma'fu. Tidak ada. Wa muqtada qauluhul ati au baina awraqihin narjil al awal. Yang pertama ini ma'fuun. Ada khilaf berarti. Heeh. Undur hal huwa ma'fuun anhu am la wa muqtada qaulihi al-ati au baina awraqi syajarin narjil al awal. Ini ma'fuun anhu. Kama syuhida dzalika sebagaimana disaksikan itu. Walaisal ambar rausan dan bukannya ambar itu adalah kotoran. Khilafan liman za'amahu. Berbeda bagi orang yang telah menyangkanya itu kotoran. Bal akan tetapi huwa nabatun fil bahri itu adalah tumbuhan tumbuhan tumbuhan fil bahri yang ada di dalam lautan. Nah, di situ ambar kalau di itu biasanya minyak ya. Minyak ambar. Arti ambar itu dari apa? Dari daunan di lautan atau dari kotoran hewan. Ada yang mengatakan kotoran hewan, ada yang mengatakan itu adalah e, tumbuhan yang ada di dalam lautan. Cuman yang di sini lebih diitimati apa? Itu adalah e, tumbuhan yang ada di dalam lautan, ambar. Ada ada menyatakan muntahnya binatang eh, ikan ikan paus gitu. Muntahnya itu jadi ambar tapi yang lebih tepat e, tumbuhan itu ya, jenis tumbuhan yang ada di lautan. berarti suci. Ya? berarti suci. Udah. Fadal, yang mau tanya? Fadal, kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa Imam Istokhri dan Imam Ruyani seperti madhab eh, Imam Ahmad dan ya seperti madhabnya Imam, Imam Ahmad menjelaskan bahwa raus dan bol dari makbul itu hukumnya suci kalau dimakan Misalnya ada setelah pemotongan daging di situ dagingnya ada kotorannya misalnya tanpa dicuci mau dimasak namanya. Ya, kalau dimakan. Kalau untuk pembahasan darah ada ya. Daging yang masih ada darahnya langsung di apa? digodok itu nanti ada pembahasannya. Cuman untuk kotoran ini ya, kotorannya, kotorannya harus dibersihkan. Ustaz, Iya. Enggak, maksudnya harus dibersihkan dulu kan? <clears throat> harus dibersihkan dulu. Bukan sekarang yang suci itu boleh dimakan. Nah, kalau mustakdar kan tidak boleh dimakan itu. Iya. Nah, binatang kecil itu dimaafkan karena sulit untuk dihindari gitu aja. Bukan berarti kalau gede bisa, bisa dimakan. Atau seperti hitamnya cumi-cumi. Hah? Benda hitam yang keluar dari ikan cumi-cumi. Gitu ya. Ibn Hajar malah tidak oleh. Syukur. Syukur. Iya. Hatta Ibn Hajar. Syukur. Hatta Ibn Hajar. Ya, Pak. Untuk masalah hitamnya cumi-cumi memang ada khilaf. Cuma e, dari kalangan lama juga masih lebih banyak yang menyatakan itu najis. Ya. Termasuk juga Ibn Hajar dan disebutkan oleh Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dalam majmu' fatwanya itu uh, fi ba'til yang yang berwarna merah itu dinyatakan najis lah min batin. Bukan dari sebagian bahkan di situ Bi Abdullah merat pendapatnya menyatakan itu bukan dari batinnya. Ya. Jadi ada khilaf. Nah, Jadi segala sesuatu yang dari hewan yang warnanya tadi itu tidak menentu baik itu warna merah atau kuning atau hitam dari batin hukumnya seperti dam hukumnya seperti dam. Tapi ada khilaf. Lebih baik gorengan naik di ini. Jangan dibatutu. Hmm? Percaya ini. Hmm. Nggak, artinya dibersihkan kemudian digoreng. Hmm. Apa? Enak. Vampir makan darah enak. Oh iya. Yang lain? Nah. Di salah satu kebun binatang di Indonesia ini ada yang mengolah kotoran gajah karena itu seratnya masih banyak kotorannya itu diolah, dibersihkan terus dijadikan kertas kotoran gajah. Jadi apakah kertas tadi itu dihukumi suci atau masih najis? Karena seratnya masih keras keras apa tuh kelihatan keras keras seratnya daripada rumputnya tadi itu masih kelihatan. Najis, ya, tetap najis ya. Seperti kotoran dijadikan kertas. Kotoran dijadikan kertas. Kan, iya. Kan ada khilaf tiga itu kan. Jadi najis itu yang penting kalau sudah berubah daripada bentuknya dari sebelum galau sebelum dibalai itu kan najis itu menurut jumhur. Tapi kalau ada ada menyatakan kalau hayawan makul tidak najis. Kalau hayawan tohir tidak najis. Ya. ya khilaf saya siapa seperti itu. Nah ikut khilaf yang mana gitu loh. Nah kalau memang gara-gara gajah itu akhirnya mesinnya tidak laku itu mioro gajah kabe pabrik itu. Pabrik kertasnya akhirnya mioro gajah kabe. Salah satu upaya memudayakan limbah katanya. Iya iya. Ya terserah, tidak ada masalah. Pakai ya, gol yang menyatakan rauthu hayawani tahir tahir boleh. Mah piro iya, gajah mian. Fadal, udah. Tidak ada yang lain. Ternyata yang masuk tadi itu lebih sulit daripada yang keluar ya. Kalau yang masuk tadi itu harus dicari halal atau haramnya. Yang kalau yang keluar tadi ini ada menyatakan suci loh ya. Nih. Tapi kalau hayawan, kalau manusia najis kabeh itu. Walaupun minal halal.